Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Alhamdulillah kita di sore hari ini Senin 6 Jumadal Ula 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 20 November 2023 Masehi Kembali kita melanjutkan kajian untuk ikhwah yang ada di Masjid Al-Hanif, Kota Bandar Lampung, yaitu kajian rutin kita yang membahas kitab Al-Jami' Al-Musnad al sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih yang dikenal dengan sebutan kitab Sahihul Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah rahimahullahu taala. Ayo ikhwah, kita masih pada kita uh, kitab Badil Wahyi yang kita berada di uh, sekarang di sore pertemuan kali ini sore hari ini kita sampai di hadis yang ketujuh yang ini sekaligus merupakan hadis terakhir pada kitab Badil Wahyi. Hadis ini sangat panjang. Ya. Itu sampai uh, tiga halaman lebih hadisnya sangat panjang memang. Yang inti daripada hadis ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi uh, ketika masa berla di masa di hari-hari masa berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Kala itu Abu Sufyan nah, eh, yang merupakan pimpinan kufar Quraisy pada ya pada saat itu sebelum beliau berislam itu melakukan di menyempatkan menjadikan itu kesempatan untuk berdagang maka mereka maka dia bersama kafilah dagangnya itu yang kurang lebih sekitar 30 orang itu berdagang ke negeri Syam. Nah, di saat itu dia kebetulan dicari oleh uh, pimpinan Romawi. Azimir Rom, raja atau kaisar Romawi yang bernama Heraklius yang dia kafir. Dia dipanggil yang karena dia si uh, eh, Bar Heraklius yang kafir ini telah mendengar dari kitab-kitab terdahulu dan dia juga sekaligus orang yang ahli ilmu nujum, ahli dukun itu mendengar dan telah munculnya seorang nabi yang berasal dari Arab. Maka ketika dia mendengar ada orang-orang Arab yang sedang berdagang di di Syam, maka dia segera memanggilnya. Ya. Maka saat itu dia memberikan sejumlah pertanyaan kepada Abu Sufyan yang itu semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting dan merupakan dan dijawab oleh Abu Sufyan dengan penuh jujur karena dia berkomitmen tidak akan bohong ya karena memang dia tahu bohong itu sesuatu yang tercela sesuatu yang hina dan jelek maka dia menjawab itu dengan penuh jujur pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat penting yang mengandung semuanya sifat-sifat Nabi dan para sahabatnya yang itu alam min a'lamin nubuwah, tanda-tanda kenabian. Sekaligus pertanyaan dalam pertanyaan itu bertanya tentang intisari dakwah Nabi yang dijawab oleh Abu Sufyan dengan jawaban yang sangat benar dan tepat. Ya, yang merupakan dakwah tauhid dan menghindar atau memperingatkan dari syirik. Yang semua pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa Herakl tidak sembarangan kita bertanya. Herakl hendak menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan penting yang menunjukkan bahwa memang yang muncul itu adalah seorang nabi. Karena itu dia uh, bergetar hatinya dan ketakutan. Karena apa? Dia mengatakan bahwa jika yang kamu katakan ini benar, maka pasti sungguh dia kekuasaan dan kerajaannya akan sampai ke daerah wilayah yang berada di tapak kakiku ini. Kemudian dia ternyata apa? Telah mendapatkan surat dakwah dari Rasul alaihi salatu wasalam yang saat itu dia bacakan di hadapan Abu Sufyan. Ya, yang insya Allah akan kita baca. Yang kemudian setelah itu uh, sisi lain dari peristiwa ini adalah bahwa Heraklil ternyata juga tahu akan datangnya Nabi ini berdasarkan ilmu nujum yang dia miliki bahwa kerajaan <clears throat> orang-orang yang berkhitan telah muncul. Ya, itu berdasarkan ilmu nujum yang ada pada dia. Tentu saja ilmu nujum adalah memang yang batil. Yang kemudian dia menguji kaum, yang kemudian dia menulis surat kepada salah seorang pendeta teman dia, ya, di negeri kota Roma, yang membenarkan apa yang dia dia simpulkan. Nah, dan ternyata teman pendetanya itu berani menyatakan keislamannya, sementara dia Herakl tidak berani. Ya. ini eh, intisari dari hadis yang akan kita baca. Ayo ikhwah rahimani warahmatullah. Maka kita akan membaca hadis ini yang seperti biasa kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama syarah sanat dan yang kedua syarah matan. Maka kita baca terlebih dahulu sanad hadis ini. Qala al-Imam al-Muhaddis Amirul Mukminin Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Yaman al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Shu'aib an الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu. Sampai di sini sanad hadis ini. <clears throat> Yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi sehingga beliau uh, dalam sanad ini Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi adalah guru langsung daripada Imam Al-Bukhari. Beliau adalah Al-Hakam bin Nafi Al-Bahrani. Al-Bahrani bifathil ba al-manqutah biwahidah wa sukunil ha wa fathir ra wa fi nun. Al-Bahrani. Ya. Al-Bahrani. Baknya dengan fathah, haknya dengan sukun, kemudian ra yang berikutnya adalah dengan fathah Al-Bahrani. Abul Yaman Al-Himsi. Abul Yaman Abul Yaman Al-Himsi, yakni nisbah kepada Hims, salah satu kota di <clears throat> negeri Syam. Salah satu kota di negeri Syam, Syam. Hims bi kasril ha wa sukunil mim wasad ghair al manqutah. Ya. Yani Himsi, Al-Himsi. Ibnu Hajar mengatakan masyhur bi kunyatih. Beliau ini Al-Hakam bin Nafi dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Yaman Al-Himsi. Dari mana Himsi tadi itu? Adalah salah satu kota yang terkenal di negeri Syam. Kata Al-Hafidh thiqatun sabat. Dialah seorang thiqah yang terpercaya. Yuqal inna akthara hadithihi an syu'aib munawalatan minal ashirah mata isnatain wa ishrin. Beliau berasal dari tabaqah ke-10 yang wafat pada tahun 222 Hijriah. Imam Al-Bukhari kurang lebih tabaqah 11 sehingga guru-guru beliau berasal dari tabaqah ke-10, tabaqah 9, ada pula yang berasal dari tabaqah yang ke-8. Nah, hakata ya kawan. <clears throat> beliau lahir pada tahun-tahun sekitar 130-an. Ya. Di tahun-tahun sekitar 130-an dan mulai menuntut ilmu pada tahun 150-an. Ya. <clears throat> Al-Imam ah, nah, Al-Imam Ahmad pernah bertanya kepada beliau kepada Abu Yaman ini. Sami'atul kutub kaifa Sami'atul kutub min Shu'aib. Dari mana? Bagaimana kau mendengar kitab-kitab dari Shu'aib, yakni gurunya Shu'aib bin Abi Hamzah yang akan ada di sanad hadis ini pula. Qultu qara'tu alaihi ba'dahu. Kata beliau, aku kata apa? Uh, eh, Abu Yaman menjawab pertanyaan Imam Ahmad tersebut, kata beliau, sebagian aku membacanya, yakni membaca di hadapan beliau, di hadapan gurunya, di hadapan Shu'aib dibaca. Ya, Shu, uh, eh, Abu Yaman membacanya wa ba'dahu qara'ahu alayya. Sebagiannya lagi beliau yang membacakan padaku. Dan beliau menyimak. Wa ba'dahu ajazali. Dan sebagiannya lagi beliau memberikan ijazah padaku. yakni beliau riwayatkan secara ijazah. Wa ba'dahu munawalatan. Sebagian lagi munawalah. Munawalah itu menyerahkan kitabnya. Aku serahkan kitab ini, aku berikan kitab ini kepadamu. Ya. Itu qala faqala fihi kullih maka dalam semua cara periwayatan itu beliau mengatakan akhbarana shu'aib Itu. Sehingga apa? Periwayatan dari shu'aib itu tidak merata semuanya mendengar satu persatu hadis per hadis, tapi ada sebagian yang beliau baca, ada sebagian yang beliau e, mendengar gurunya yang membaca, sebagiannya secara ijazah, sebagiannya lagi secara munawalah. Karena itu hal ini disimpulkan secara singkat oleh Al-Hafidh Ibnu uh, al Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdzib yuqal inna aktsara hadisihi an Syuaib munawalatan dikatakan bahwa mayoritas hadis beliau yang berasal dari Syuaib itu adalah dengan cara munawalah Taib kemudian beliau mengatakan qala akhbarana Syuaib yakni Abu Yaman mengatakan akhbarana Syuaib Syuaib ini guru beliau dalam hadis ini adalah Syuaib bin Abi Hamzah al-Umawi maulahum. Ya. Wasmu abihi Dinar Abu Hamzah yang itu kunya ayah beliau namanya ada Dinar sehingga beliau Syuaib bin Dinar. Sementara beliau sendiri Syuaib itu kunyahnya adalah Abu Bashir Abu Bishir Al-Himsi. Abu Bishir Al-Himsi. Thiqatun abid Kata Al-Hafidh Ibn Hajar di takribu Tahdhib, siqatun abid. Qala Ibn Ma'in min athbatin nas fi zuhri. Min athbatin nas fi zuhri. Di antara para perawi yang paling kuat peribayatannya dari Al-Imam Az-Zuhri. Ada Shu'aib bin Abi Hamzah. Min as Sabiah berasal dari tabaqah ketujuh yang wafat pada tahun 162 Hijriah atau setelahnya. Ya. Sehingga di sini apa? Tabaqah ke-10 meriwayatkan dari tabaqah ketujuh. Ya. Anis Zuhri, Anis Zuhri. Nah, ini beliau kata, dikatakan tadi merupakan asbatun min asbatin nas fi Zuhri. Perawi yang paling di antara perawi yang paling kokoh periwatannya, paling kuat periwatannya dari Al-Imam Zuhri. Nah, di sini beliau meriwayatkan dari gurunya tersebut Az-Zuhri. Nah, di sini ya ikhwan ada faedah ya bahwa Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi ini Al-Himsi. Shu'aib bin Abi Hamzah juga Al-Himsi. Sementara Az-Zuhri Al-Himsi, ah, Al-Himsi ini dari mana tadi? Salah satu kota di negeri Syam. Ya. Az-Zuhri Asy-Syami. Az-Zuhri juga seorang periwayat dari negeri Syam. Ya, eh, imam besar tersebut yang disepakati ittafaqu ala jalalatihi wa imamatihi sepakat para ahli hadis akan kemuliaan dan keimaman beliau ini juga berasal dari Syam. Sementara kisah ini juga peristiwa yang terjadi di negeri Syam. Masya Allah. Sehingga uh, para perawinya pun dari orang-orang Syam. An Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ya. Kata Imam Zuhri bahwa telah memberitakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali. Ya, beliau namanya adalah Ubaidullah, nama ayahnya Abdullah, nama kakeknya Utbah, nama ayah kakeknya Mas'ud. Al-Hudhali. Beliau Ubaidullah ini berkunyah Abu Abdullah Al-Madani. Abu Abdullah Al-Madani. sikatun faqih sabtun. sikatun faqih sabtun. Minas dari tabaqah ketiga. Mata sana arba wa tis'in. Beliau wafat pada tahun 94 Hijriah. Ada mengatakan 98 Hijriah. Di dalam siar, siar A'lam An-Nubala, Az-Zahabi rahimahullah mengatakan tentang Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud ini, Al-Imam, Al-Faqih, muftil Madinah wa alimuha wa ahadul fuqaha sab'ah. Ya. Beliau adalah seorang imam, seorang faqih, mufti negeri Madinah sekaligus ulama negeri Madinah. Ya. Salah seorang fuqaha us-sab'ah. Salah seorang fuqaha as-sab'ah. Di negeri Madinah itu ada tujuh fuqaha yang hidup semasa ya. Maka dikenal dengan julukan sebutan al-fuqaha us-sab'ah. Abu Abdullah Al-Hudhali Al-Madani Al-A'ma. Ya. Beliau adalah saudara seorang muhaddis besar juga yang bernama Aun. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Nah, kakek beliau berdua, kakeknya beliau yaitu Utbah, baik kakeknya Ubaidillah maupun Aun ini, namanya siapa Utbah adalah saudara sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Adalah saudara sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sehingga ini adalah masih keponakan, ya, cucu keponakannya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah. Beliau lahir pada masa kekhilafahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ahmad bin Abdullah Al-Ijri mengatakan, "Kana A'mash wa kana ahadu fuqaha'il Madinah siqah rajulan salihan jami'an lil ilmi wa huwa muallim Umar bin Abdul Aziz." Kata Al-Ijri, beliau seorang A'mash. yakni uh, juling matanya dan salah seorang fuqaha di negeri Madinah. Siqah, seorang yang saleh mengumpulkan banyak ilmu dan beliau adalah pengajar Umar bin Abdul Aziz yang kelak menjadi seorang khalifah. Kata Abu Zur'a Ar-Razi, thiqatun ma'mun imam. Seorang thiqah ma'mun, seorang imam. Az-Zuhri sendiri mengatakan, Zuhri salah satu murid besarnya, Kana Ubaidullah bin Abdullah bahran min buhuril ilm. Ya. Bahwa Ubaidullah bin Abdullah ini seorang lautan dari luasnya lautan ilmu. Ayol ikhwah rahimani warahmakumullah. Yang kemudian setelah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud beliau katakan anna Abdullah bin Abbas akhbarahu bahwa sahabat Abdullah bin Abbas memberitakan padanya bahwa Abu Sufyan bin Harb akhbarahu Abu Sufyan tatkala peristiwa ini masih kafir. Bahkan pimpinan Quraisy, ya. Pimpinan Quraisy, pembesarnya Quraisy kala itu. Nah, sehingga dia mengalami peristiwa ini dalam keadaan kafir. Hanya saja ketika beliau menyampaikan hadis ini, beliau sudah berislam. Ya. Maka karena itu sahabat Ibnu Abbas mengambil riwayat dari beliau. Nah, karena memang hadis ini diriwayatkan dari Abu Sufyan melalui jalur sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an sehingga Abu Sufyan yang dulunya kafir menjadi muslim ya dan menjadi berarti menjadi salah seorang sahabat menjadi salah seorang sahabat nah eh, ketika menyampaikan peristiwa maka itu diterima walaupun peristiwa yang dia alami ketika dia masih kafir sehingga apa? e, salah satu syarat menyampaikan hadis itu adalah Islam. Sehingga perawi yang bukan Islam tidak diterima periwayatannya. Namun peristiwa yang dia alami itu boleh walau tetap diterima walaupun dia ketika mengalaminya itu adalah sesuatu yang uh, ketika dia masih kafir seperti apa yang terjadi pada sahabat eh, Abu Sufyan ini tadi ya Abu Sufyan bin Harb ya, maka ini boleh sehingga peristiwa yang dia alami beliau masih kafir namun ketika beliau adaan menyampaikannya menyampaikan peristiwa itu adalah ketika ketika sudah berislam sehingga periwayatannya diterima <clears throat> Abu Sufyan sendiri nama beliau adalah Sahr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf bin Qusay al-Qurashi al-Umawi al-Makki. Ya, perhatikan ini nasabnya. Ya, karena ini sangat penting nanti di tengah-tengah hadis akan ada pembahasan ini. Adalah Sahr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syamsh bin Abdi Manaf bin Qusay al-Qurashi al-Umawi al-Makki. Sehingga nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada Abdu Manaf ya Abdul Manaf <clears throat> ini memiliki putra Hashim dan Abdul Syams. Nah, dari Hashim inilah yang kemudian menurunkan siapa? Abdul Muttalib, kakek Nabi alaihi salatu wasalam. Abdul Muttalib mempunyai anak Abdullah, Abdullah Nabi Muhammad sallallahu punya anak, punya putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abdul Manaf pada putranya Abdul Syams itu punya putra Umayyah. Sehingga Abdus Syams dengan Hashim sepupu adalah saudara. Ya. Sementara Umayyah dengan Abdul Muttalib sepupu. Ya, sepupu dan terus begitu. Sehingga ini adalah e, masih sangat dekat hubungan nasabnya. Abu Sufyan di samping demikian dikenal dengan kunya Abu Sufyan radhiyallahu an, beliau juga dikenal dengan Abu Hamzalah Dengan kunya Abu Hamzalah Beliau lahir 10 tahun sebelum peristiwa Fil. Ya. Beliau lahir 10 tahun sebelum tahun Fil, tahun gajah. Sementara Nabi lahir di tahun gajah. Beliau berislam pada malam Fathul Mekah. Beliau Islam pada malam Fathu Mekah. Beliau turut hadir dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain yang pada Eh, perang Hunan itu Nabi memberikan jatah ghanimah yang sangat besar pada beliau yaitu 100 ekor unta dan 40 uqiyah. Ya, 40 uqiyah. <clears throat> Beliau juga turut hadir dalam perang Taif dan dalam peristiwa itu mata beliau tercongkel. Ya. Beliau juga ikut dalam perang Yarmuk. Ya. Dia juga ikut dalam perang El Yarmouk yang saat itu dipimpin oleh putranya Yazid bin Abi Sufyan. Nah, di samping beliau punya putra juga sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum jami'an. Beliau tinggal di kota Madinah dan wafat di Madinah pada tahun 31 Hijriah. Ada yang mengatakan 34 Hijriah dalam usia 88 tahun yang turut menyolatkan kala itu Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau adalah ayahanda daripada sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan dan saudara-saudaranya. Nah, ibunda Abu Sufyan adalah Sofiyah bintu Hazan bin Bahi bin Bajir bin Al-Huzam bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sa'ah ibunda beliau ini ibunda Abu Sufyan itu adalah uh, bibi amah daripada Maimunah bintul Harith ummul mukminin. Ya. <clears throat> Ketika peristiwa mata beliau tercongkel, maka mata yang tercongkel itu beliau pegang di tangannya dan itu dilihat oleh Nabi alaihi salatu maka Nabi bersabda ya ayu menawarkan kepada Abu Sufyan ayyuhuma ahabbu ilaika ainun fil jannah au ad'u Allah ayaruddaha alaik mana yang lebih engkau sukai mata di surga ataukah aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu agar mengembalikan mata tersebut kepadamu maka dijawab oleh Abu Sufyan yang ini menunjukkan tingkat iman beliau bal ainun fil jannah bahkan aku lebih suka mata di surga ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah ini tentang sahabat yang mulia Abu Sufyan <clears throat> sebelum kita masuk pada penjelasan tentang <clears throat> matan hadis ini sedikit penjelasan tentang kesesuaian apa kesesuaian atau munasabah ya munasabah penyebutan hadis ini pada bab badil wahyi atau pada kitab badil wahyi yang babnya adalah kaifa badil wahyi <clears throat> di situ ada beberapa penjelasan di antaranya be uh, eh, kenapa beberapa alasan kenapa disebutkan hadis ini yang pertama adalah untuk menjelaskan bahwa isyarat yang Allah tunjukkan tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini datang min kulli tariq dari semua jalan wa ala lisan kulli fariq melalui semua kalangan semua golongan mingkahin atau munajim baik bahkan pun dari kalangan dukun dan tukang si ahli berbintangan. Ya. Muhaqqin au mubtil. Baik dia muhid, orang yang hak maupun orang yang batil. Insiun au jinni. Baik manusia maupun jin. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa untuk menunjukkan bahwa ya, memang semua itu adalah hamba Allah, makhluk Allah, semuanya tunduk pada ketentuan Allah. Ya. Sehingga baik dari jalan yang hak maupun di kalangan orang-orang yang ahlul batil pun petunjuk tentang adanya nabi, tentang munculnya Nabi Muhammad ini juga Allah tunjukkan pada mereka. Supaya apa? Tidak ada hujah, tidak ada alasan bahwa mereka tidak tahu. Ya. Jangan apa? Tidak hanya di kalangan orang baik-baik saja yang mengetahui tanda-tanda atau berita tentang munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun semua kalangan ya semua kalangan supaya apa? Bahwa tidak ada alasan sama sekali mereka menyatakan tidak tahu tentang datangnya rasul akhir zaman yang ini rasul untuk semua. Untuk semua manusia dan merupakan penutup para nabi dan para rasul. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul sepeninggal beliau. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa beriman terhadap wahyu ini serta mengikutinya merupakan sebab sabat dan sebab kokohnya suatu kekuasaan, suatu kerajaan, kerajaan yang mau mengikuti membenarkan wahyu dan mengikutinya maka akan sabit. Sebaliknya, menentang wahyu ini terus di atas kekufuran, tidak mau mengikuti wahyu merupakan sebab hancurnya dan hilangnya kerajaan dan kekuasaan seperti yang dialami oleh Herakl. Ya, dia hancur, dia kalah ya dan berhasil dilululantakkan kerajaannya oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena dia tidak mau menghormati atau tidak mau mengimani wahyu dan membenarkannya. Kemudian yang ketiga adalah sebagaimana kata uh, Al-Imam As-Sindi pada hasyiahnya, "Walamma kana al-maqsud bizzat min dzikril wahyi huwa tahqiqun nubuwwah wa itsbatuha." namanya bahwa <clears throat> yang dimaksud ya penyebutan dari penyebutan wahyu itu adalah membuktikan kebenaran ya dan kepastian kenabian wa kana hadis haqr Herakl awfar ta'diyatan dalikal maksud sementara hadis Herakl ini di antara hadis yang paling memenuhi uh, maksud ini tadi karena di hadis ini menunjukkan sekian alamah ya min alamatin nubuwah. Ya. Sekian alam min alamin nubuwah. Sekian bukti, sekian tanda ya tentang tanda-tanda kenabian, bukti-bukti kenabian. Dari pertanyaan-pertanyaan Herakl dan yang lainnya pada hadis ini. Maka hadis ini sangat memenuhi syarat ya untuk menunjukkan hal itu yaitu tahqiqun nubuwah wa isbatuha. Membuktikan kepastian kenabian. Dan bahasanya nubuah Rasul itu pasti adanya, hak adanya. Ya. Maka hadis ini sangat layak untuk dimasukkan dalam kitab Bad'il Wahyi. Kemudian munasabah berikutnya adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Badruddin Al-Aini. Ya, pada hadis ini terdapat penyebutan sekian sifat-sifat orang yang menerima wahyu yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ya, nanti nanti kita akan baca uh, bagaimana apa saja pertanyaan-pertanyaan daripada siapa Heraklius kepada Abu Sufyan. Dan situ diantaranya memang sifat-sifat Nabi alaihi salatu Wasallam yang diketahui hal itu oleh Herakl dari kitab-kitab terdahulu. Dan juga pada hadis ini terdapat penjelasan mengandung penjelasan bagaimana kondisi Nabi di awal menerima wahyu dan bagaimana ujung akhirnya. Ya, berawal dari beliau sedikit diikuti oleh orang-orang yang duafa yang kemudian ya menggoncangkan ya negara-negara besar, kerajaan-kerajaan besar termasuk Romawi. Ya. Kemudian juga ayat yang tertulis pada surat yang dikirim pada Heraklius yang itu merupakan terkandung dalam hadis ini yaitu kuliah ya ahli kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum al-ayah dengan ayat yang ada di awal bab inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di ya itu terdapat satu korelasi yang sangat penting apa korelasinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para nabi untuk menegakkan agama ini dan meninggikan kalimat tauhid. Ya. Perintah menegakkan agama dan meninggikan kalimat tauhid. Kata Al-Aini, yadhhar dzalika bitta'ammul. Ini akan tampak dengan perenungan, memikirkan ya secara mendalam kandungan ini tadi. Juga di hadis ini terdapat penyebutan inti sari wahyu yaitu "Abdullah". sebagaimana nanti akan kita baca inti sari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa apa, penjelasan tentang korelasi hadis ini terhadap bab kesesuaiannya. Tayyib ayol ikhwa rahimani warahmakumullah. Sekarang kita masuk pada syarah al-matan. Syarah matan hadis ini. Kita baca, kita bagi saja eh, kita bagi dalam beberapa bagian. Kita baca sekarang tidak langsung semua karena hadisnya panjang. Namun kita baca sebagian atau sedikit demi sedikit. Anna Herakl arsala ilaihi fi rakbin min Quraisy wa kanu tujjaran bisyam fil muddah allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyan wa kuffar Quraisy <coughs> fa'atauhu wa hum bi Ilya fada'ahum fi majlisihi wa haulahu udhama'ur Rum thumma da'ahum wa da'a biturjumanihi فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه Terjemahnya, kita terjemahkan terlebih dahulu bahwa Heraklius mengutus ya kepada Abu Sufyan ilaihi kepadanya yang kala itu Abu Sufyan sedang berada di tengah rombongan Firak bin min Quraisy rombongan Quraisy yang mereka kala itu sebagai para pedagang tujaran di negeri Syam. Yang itu terjadi di masa tenggang waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tenggang, ya, yakni perjanjian sedang berlaku perjanjian sehingga Rasul memberikan tenggang kepada Abu Sufyan dan kufar Quraisy untuk apa? Gencatan senjata untuk damai yang perjanjian Hudaybiyah itu berlaku selama 10 tahun. Nah, di masa-masa itulah Abu Sufyan bersama rombongan Quraisy berdagang di negeri Syam. Nah, ketika mereka tiba di negeri Syam itu, Herakl mengirim utusan kepada Abu Sufyan. Fa'atauhu. Maka <clears throat> didatangkan. Setelah dicari, berhasil didatangkan, fa'atauhu, Wahum bi Ilya. Mereka sedang berada di kota Ilya. Ilya ini adalah Baitul Maqdis. Fada'ahum fi majlisih. Maka Herakl memanggil mereka di majlisnya. Wahaulahu udhama urrum. Di sekitarnya ada para pembesar kerajaan Romawi. Kemudian, thumma da'ahum da'a biturjumanihi. Maka Herakl memanggil mereka dan memanggil penerjemahnya. Fakala. Lalu Herakl mengatakan, Ayyukum akrabu nasaban bihadar rajul alladhi yaz'umu annahu nabi? Siapakah di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini? Yang dia mengaku sebagai nabi. Yaitu yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. siapa yang paling dekat nasabnya? Di antara kalian yang hadir sekarang hadir ini yang paling dekat nasabnya dengan nabi tersebut. Faqala Abu Sufyan Perhatikan, dia tidak mengatakan nabi. Kalau seandainya dia mengatakan nabi, itu akan lebih dekat kepada iman. Namun dia mengatakan yaz'um. Alladhi yaz'um annahu nabi. Orang ini yang mengaku sebagai nabi. Ya, perhatikan beda kalau dia mengatakan bihadar rajul alladhi huwa nabi. Berarti dia mengakui bahasanya itu nabi. Tapi kalau sigoh seperti ini, bihadar rajul alladhi yaz'umu annahu nabi dengan orang ini yang dia mengaku sebagai nabi. Nah, ini menunjukkan tidak beriman, tidak mengakui dan tidak mengimani. Faqala Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan menjawab, "Faqultu ana akrabuhum nasaban." Ya. Maka kata Abu Sufyan, aku aku jawab, "Aku yang paling dekat nasabnya." Faqala maka Herakl mengatakan, "Adnauhu minni." Dekatkan dia denganku. Dekatkan posisinya ribu ashabahu dekatkan pula teman-temannya. Namun faj'aluhum inda dhahrih. Jadikan teman-temannya itu posisinya di belakangnya. Jangan sejajar. Perhatikan ini di antara kecerdasan uh, dan kecerdikan uh, Herakl. Yani Abu Sufyan taruh di depan dengan alasan apa? Dia yang paling dekat nasabnya, maka beliau Herakl meminta untuk didekatkan dengan dia. Teman-temannya gimana? Dekatkan juga namun taruh belakang. Di belakangnya. Apa maksudnya nanti akan kita tahu. Thumma qala Kemudian Herakal mengatakan kepada penerjemahnya, "Qul lahum, katakan kepada mereka, inni sa'ilun hadza an hadzal rajul." Bahwa aku akan bertanya orang ini, Abu Sufyan yang paling dekat ini, tentang pria tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam. Maka, fa in kadzabani fakadzibuhu. Kalau dia bohong padaku, maka silahkan kalian yang di belakang mendustakan orang ini. Ya. Karena kalau sejajar mungkin sungkan. Ya, karena kelihatan. Ya, sejajar. Tapi kalau di depan Abu Sufyan nggak bisa menoleh ke belakang. Tapi Herakl tahu wajah-wajah mereka sehingga bisa ketika mendustakan menyatakan tidak atau ber, isyarat atau bagaimana itu tahu sehingga yang di belakang ini nggak sungkan, nggak takut pada Abu Sufyan ka, untuk jik, apa mendustakan Abu Sufyan kalau emang Abu Sufyan berdusta. Wallahi laulal haya min ayyathiru alayya kadiban lakadzabtu anhu. Demi Allah, kalau bukan karena rasa malu dari ayyathiru alayya kadiban dari menukilkan ya, dari mereka nanti bakal menukil dariku dusta tu anhu, saya aku akan berdusta tentang beliau, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau malu. Ya. Malu kalau sampai teman-temannya ini menukil nanti ya di kemudian hari ketika pulang menukil dari Abu Sufyan perkataan dusta bahwa Abu Sufyan ketika ditanya Herakl menjawab gini dusta dia nah, Abu Sufyan nggak mau kayak gitu beliau malu beliau malu Taib ayol ikhwar rahimani warahmatullah <clears throat> Kita akan menjelaskan sedikit atau apa yang mudah atau yang bisa kita jelaskan. Herakl, demikian Herakl ya, adalah nama bikasril ha wa fathir ra wa sukunil qaf. Ya, demikian Ibnu Hajar menyebutkan babetnya. Bikasril ha huruf ha-nya kasrah Ya wa hira hira wasukunil qaf Herakl. Ini adalah Raja Romawi. Herakl namanya. Sementara lakopnya adalah Kaisar. lakopnya adalah siapa? Kaisar. Sebagaimana uh, kerajaan Persia, rajanya diberi lakop <coughs> Rajanya diberi lakop Kisra. Sebagaimana pula kerajaan Habasyah, rajanya diberi rakop Najasyi. Kerajaan Turki, rajanya diberi rakop Khakan. Ya. Kerajaan Mesir, rajanya diberi rakop Al-Aziz. Kerajaan Qibuk, rajanya diberi gelar Fir'aun. Ya. E, kaum Sobiah atau kaum Sa'ibah, rajanya diberi gelar Namrud. Hakada ya, kawan. Nah, Herakl ini raja nama. Yani dia bergelar apa? Kaisar. Kaisar. Nah. Beliau adalah raja Romawi. Nah, Romawi ini itu secara garis keturunan adalah anak keturunan dari Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim alaihi, salam. Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Ya, ini keturunannya Is, ya, ini Rom ini Rum adalah anak yakni Rum Rum bin Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim. Sehingga mereka adalah abna am Bani Israel. Sepupu daripada Bani Israel. Karena Israel itu putra daripada Nabi Ishak juga. Nabi Yakub. Ini <clears throat> saudara berada daripada Is. Ya sama-sama putra Nabi Yakub, Nabi Ishak, Israel. Berarti anak keturunan Israel yang dikenal dengan Bani Israel itu masih sepupu dengan bangsa Romawi. Bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini itu masih di, dikenal pula dengan Banul Asfar. Ya. Bani Israel dikenal dengan Banu Israel. Ya. Sementara Romawi yang sepupunya dikenal dengan bangsa Romawi, dikenal pula dengan Banul Asfar. Nah, Romawi itu selama ribuan tahun berada memeluk agama Yunani. Agama penyembahan kepada bintang-bintang. Di antaranya menyembah bintang terbesar yang ada tujuh Al-Kawakib As-Sayyar as sabaah Ini agamanya Yunani. Yunani itu anak keturunan Yafus bin Nuh. Yafus bin Nuh yang masih sepupu dari bahasa bangsa Turki sepupu daripada bangsa Turki. Nah, bangsa Romawi bertahun-tahun apa ribuan tahun di atas agama bangsa Yunani, yaitu penyembahan kepada berhala-berhala yang merupakan dewa-dewa bintang. Ya. Hingga akhirnya <clears throat> bangsa Romawi berubah agama memeluk agama Nasara ini agama Nasara yang sudah berubah diubah-ubah kaisar pertama yang memeluknya adalah Konstantinus dalam bahasa Arab Konstantin bin Kristis. Ya. Ini yang pertama kali memeluk agama Kristen karena ibundanya ya Maryam Al-Hilaniyah yang dalam bahasa kita Santa Helena, Santa Helena itu yang pertama kali memeluk agama Kristen dan anaknya putranya diajak yang menjadi kaisar itu diajak untuk memeluk agama Kristen. Akhirnya menjadi agama resmi kerajaan Romawi. Yang kemudian kerajaan Romawi para uskupnya memberikan membuat undang-undang baru yang untuk agama resmi untuk agama Kristen yang menjadi agama resmi Romawi yang dikenal dengan perjanjian baru ya yang Kata Ibnu Katsir, "Wa hiya allati yusammunaha al-amanah al-kabirah wa innama hiya al-khiyanah al-haqirah." Mereka nyebutnya sebagai amanah besar yang sebenarnya itu pengkhianatan yang sangat hina. Ya. ya ini mengubah-ubah agama Nasara digabung-gabung dengan paganisme, penyembahan kepada berhala. Sudah agama Nasara, sudah banyak penyimpangan ditambah lagi diubah-ubah oleh uh, bangsa Romawi setelah menjad, mereka jadikan sebagai agama resmi kerajaannya. Sehingga mereka membuat sebagai aturan ada keuskupan, ada al-batarikah, ada al-mutaranah, ada keuskupan, ada pendeta dan seterusnya. Ada kerahiban, ya. Ini berbagai acara baru sampai termasuk mereka menjadikan hari Minggu sebagai hari besar mereka. Ala kulihal hal itulah Nasara dan mereka ada sekian sekte yang kata Nabi Nasara menjadi berapa? Isnatain wa sab'ina firqah. Nah, Kaisar-kaisar Romawi setelah Konstantinus itu semuanya beragama Nasara hingga kaisar yang terakhir itu adalah Herakl. Yang Herakl ini ya, kafir tentunya, dia adalah kafir. Namun secara orangnya dia orang yang jenius, sampai-sampai dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir wa kana min uqala'ir rijal wa min ahzamil muluk wa adhahum wa ab'aduhum ghauran wa aqsahum ra'yan fatamallaka 'alaihim fi riyasah 'azimah wa abhatin kabirah dia termasuk di antara uqala'ir rijal ya, tokoh yang berakal kuat ya, di antara raja yang paling punya tekad ya wadhahum dan paling cerdik dan paling jauh pandangannya dan paling kuat pendapat-pendapatnya ide-idenya strategi strategi strategi strateginya ini ya sehingga dia menjadi raja Romawi dengan kepemimpinan yang sangat besar dan megah itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar atau Al-Hafidh Ibnu Katsir tentang Herakl ini sehingga mereka dia memang orangnya jenius, cerdik, pandai. Hanya saja sebagaimana kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dia adalah seorang yang akil lakin aklan lam yursidhu. Yang Allah ini akal dia. Ya. Akalnya cerdas, sehat. Hanya saja apa? Akalnya tidak membimbing dia kepada iman. Ya. Sehingga dia dengan akal tersebut tidak membuatnya menjadi orang yang beriman, tapi justru tetap di atas kekufurannya. Ayol ikhwa rahimani warahmatullah. <clears throat> Fi rakbin. Rakbin itu adalah jama' rakib. jama' rakib. Ka <clears throat> sahbin jama' sahib seperti sahbin jama' sahib yaitu rombongan yang berkendaraan unta kurang lebih 10 orang lebih 10 orang lebih 10 orang ke atas ya sehingga uh, kalimatnya adalah <clears throat> yang kita baca tadi uh, anna Herakl arsala ilaihi fi bin min Quraisy ya yeah. Bah Herakl mengutus kepadanya tatkala dia berada di tengah rombongan Quraisy yang mereka adalah para tujar di negeri Syam Nah, dan disebut nama Abu Sufyan secara khusus karena dia pembesarnya, pimpinannya. Ya. Disebutkan dalam riwayat riwayat Al-Hakim dan yang lainnya adalah wakana ada durok-rock rugby salasina rajulan. Jumlah rombongan kala itu adalah 20 atau 30 orang. Sementara dalam riwayat Ibnu Sakan Ya, dalam riwayat Ibnu Sakan, Ibnu Sakan ini periwayat Sahih Bukhari. Ya, karena Sahih Bukhari itu didiktikan oleh uh, Al-Imam Al-Bukhari kepada ribuan muridnya. Yang terkenal ada empat murid. Ya, yang terkenal adalah empat murid yaitu uh, Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi kemudian yang kedua Hamad <clears throat> bin Syakir An-Nasafi kemudian Al-Firabri, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, kemudian yang keempat Al-Bazdawi. Ini empat murid terkenal yang langsung menerima Sahih Al-Bukhari dari Al-Imam Al-Bukhari mendiktikan. Nah, dari pendiktian itu terkadang menimbulkan perbedaan riwayat. Fa'atauhum fa'atauhu wahum bi'iliya. Ya, ini tangkanlah. Abu Sufyan dan mereka yakni Herakl dan para pembesarnya sedang berada di Ilya. Ilya itu adalah bermakna Baitul Maqdis. Bisa dengan Ilya ya dibaca Ilya hamzah maksurah ya, ba'daha ya akhirah sakinah summa lam maksurah summa ya akhirah summa alif mahmuzah bi Ilya dan di situ para ulama menyebutkan dengan uh, lain ada pula dengan ilia Ya. Ada yang lainnya. Yang maknanya adalah Baitul Maqdis, ya, Ini berposisi di mana? Di Baitul Maqdis. Sementara Abu Sufyan sendiri kala itu sedang berada di mana? Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa dia ditemukan oleh para utusan atau tentaranya Herakl ketika sedang berada di Gaza. Ya. Fakala dalam sebuah riwayat, yakni riwayat Ibnu Ishaq, ya disebutkan di situ fakala Herakl li sahibi syurtatih qalli bisyam dhahran li batnin hatta ta'tiya bi rajulin min qaumi hadha as'aluhu an sya'ni awallahi inni wa ashabi bi ghazzah idhajama alaina fasaqana jami'an. Ya, maka kata Herakl dalam riwayat Ibnu Ishaq ini ya, Herakl mengatakan kepada ketua uh, polisinya pimpinan polisi yang ada di negerinya saat itu carilah di Syam ini semuanya kalib Syam zahran di yakni semua abra-abri semua jelajahi semua penjuru Syam ini sampai engkau berhasil menemukan pria ini yang berasal dari kaumnya orang yang mengaku nabi itu. Aku akan bertanya tentang uh, urusan pria yang mengaku nabi itu. Maka kata uh, Abu Sufyan, "Wallahi inni wa ashabi bi Gaza." Demi Allah, aku dan para teman dan dan teman-temanku kala itu sedang berada di Gaza. Idha jama' alaina Fasa fasaqana jami'an ketika mereka menyergap kami dan membawa eh, kami semuanya. Demikian dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa posisi Abu Sufyan ditemukan oleh para tentara yang mencarinya itu untuk didatangkan kepada Herakl itu tatkala sedang berada di uh, mana Gaza yang dikenal di zaman sekarang Jalur Gaza. Itu semua dulu bagian daripada Syam bagian daripada Syam yang Syam sekarang terbagi menjadi sekian negara ada negara Palestina ada negara Lebanon ada Suriah dan yang lainnya itu semua dulu satu kesatuan bernama Syam sementara Herakl dan para pembesarnya sedang berada di mana di Ilya Ilya ini adalah Baitul Maqdis dalam riwayat al imamul bukhari rahimahullah di Kitabul Jihad disebutkan anna Herakl lamma kasyafallahu anhu junuda Faris masya min hemsin ila Ilya syukran lillah bahwa Herakl ketika Allah menangkan dia dari tentara-tentara Persia karena memang terjadi pertempuran antara Romawi dengan Persia, melawan Persia. Yang pada akhirnya Romawi berhasil mengarahkan Persia. Nah, ketika itu berhasil, maka Herakl berjalan kaki dari Hemus ke Ilya, ke Baitul Maqdis ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal katanya seperti itu. Mereka beragama Nasrani yang masih mengklaim ya, mengibadai Allah tapi mereka mensekutukan Allah, meyakini Allah ada tiga, meyakini Isa ibnu Allah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini bangsa Romawi. Taifala ala kulli hal ini tentang Ilya. Ya. Kemudian fada'ahum fi majlisihi. Maka mereka pun dipanggil Ibnu Abu Sufyan dan teman-temannya dipanggil di majelisnya. Ya. <clears throat> yakni ketika Berakal berada di majelis mereka. Eh, riwayat dalam riwayat Al-Bukhari sendiri di Kitabul Jihad disebutkan dengan lafaz faudkhilna alaihi fa idza huwa jalisun fi majlisi mulkihi wa alaihi taj. Maka kami dimasukkan untuk menemui Herakl yang ternyata Herakl duduk di majelis kerajaannya dan di atas kepalanya ada mahkota. Ya. Dan dalam riwayat ini disebutkan wahaulahu udhama irrum dan sekitarnya ada para pembesar negeri Romawi. Ya. Demikian riwayat ini. Adapun pada riwayat Ibnu Sakan Sekali lagi apa? Nama Ibnu Sakan ini mengacu kepada apa? Periwayatan Sahihil Bukhari, bukan periwayatan hadis. Riwayat Sahihil Bukhari yang tadi sudah kita jelaskan ya. Ibnu Sakan <clears throat> yang mana Ibnu Sakan ini murid daripada Al-Firabri. Namanya adalah Al-Imam Abu Ali Sa'id bin Utsman bin Sakan yang wafat pada tahun 353 Hijriah. Di situ ada tambahan periwayatan faudkhilna alaihi wa indahu batarakatihi wal kisisun wal ruhban ya. maka kami dimasukkan ke ruangan Heraklius dan padanya terdapat para batarikah para pendeta dan para rahibnya dan para rahibnya. Sehingga ini menjadi keterangan siapa uzama irrum yang dimaksud. Nah, Ayolah wa rahimani wa rahmukumullah. Kemudian berikutnya adalah Summa <clears throat> da'ahum wa da'a turjumanihi. Kemudian Herakl memanggil mereka dan memanggil penerjemahnya. Memanggil penerjemahnya. Penerjemah itu adalah al-mu'abbir an lughah bi lughah. Orang yang bisa menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam hal ini mereka membutuhkan dari bahasa Romawi ke bahasa Arab dan bahasa Arab ke bahasa Romawi. Itu tugasnya menerjemah dalam konteks ini. <clears throat> nah, uh, aturjuman eh, kata-kata aturjuman ini dalam bahasa bisa dengan atarjuman eh, wada'ahu wada'a tarjumanahu ya ini yang dikuatkan oleh Nawawi dalam syarahnya juga boleh aturjuman juga boleh atarjaman ya juga boleh aturjaman itu sekian variasi secara bahasa yang terkuatnya adalah at-tarjuman sebagaimana dikuatkan oleh An-Nawawi pada Syarah Muslim. Nah, sedikit perbedaan periwayatan di sini Thumma da'ahum wa da'a tarjumanuhu. Pada riwayat Al-Mustamli bitter biturjuman. Ya. Pada riwayat Al-Asili biterjumanihi. Hakada. Itu sedikit perbedaan periwayatannya. Al-Mustamli adalah Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Balkhi Al-Mustamli. Beliau adalah murid langsung daripada Al-Farabri sehingga meriwayatkan langsung dari Al-Farabri dari Al-Bukhari. Al-Mustamli ini wafat pada tahun 376 Hijriah. Sementara Al-Asili itu meriwayatkan dari Abu Zaid Al-Marwazi dari Al-Farabri dari Bukhari. Nah, Al-Asili namanya adalah Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ibrahim Al-Asili. yang wafat pada tahun 392 Hijriah. Kemudian setelah eh, Abu Sufyan dan teman-temannya masuk hadir di majelis itu, maka Herakl mengatakan faqala ayyukum aqrabu nasaban. Nah, yakni Herakl mengatakan <clears throat> yakni terjemah penerjemah mengatakan berdasarkan perintah Herakl ayyukum jadi faqala ini qala terjemahan ya dengan perintah siapa menerjemahkan ucapannya pertanyaannya Herakl sehingga ini merupakan ucapannya Heraklius yang kemudian diterjemahkan ayyukum aqrabu nasaban siapa di antara kalian yang lebih paling dekat nasabnya bihadar rojul bihadar rojul dengan orang ini ya pada riwayat Ibnu Sakan di ada tambahan alladzi kharaja bi ardil arab yaz'um annahu nabi Siapakah orang di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini yang keluar di tanah Arab dan mengaku dirinya nabi? Qultu ana aqrabuhum nasaban. Maka kata Abu Sufyan, aku yang paling dekat nasabnya. Ya, aku yang paling dekat nasabnya. Demikian pada riwayat ini. Pada riwayat Ibnu Sakan, ya, sekali lagi siapa Ibnu Sakan? Al-Imam Abu Ali Sa'id bin Uthman bin Sakan Al-Misri yang wafat pada tahun 393 Hijriah. Itu pada riwayat Ibnu Sakan ini terdapat tambahan faqalu hadza akrabuna bihi nasaban huwa ibnu ammihi akhi abihi jadi setelah Ibn Abu Sufyan menjawab aku yang paling dekat nasabnya maka teman-teman Abu Sufyan juga mengatakan orang ini yang paling dekat nasabnya dia adalah ibnu ammihi akhi abihi ibnu am artinya keponak uh, sepupu ibnu am akhi abihi yang mana am itu yaitu saudara ayahnya. Ya. Abu Sufyan sebagaimana kita tadi telah terangkan adalah yang paling dekat nasabnya. Kenapa? Karena bertemu nasabnya pada Abdu Manaf. Bertemu pada nasabnya pada Abdu Manaf. Pada riwayat Al-Bukhari di Kitab Bulu Jihad, Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini di Kitab Bulu Jihad, di situ ada uh, pertanyaan dari Herakl Qala ma qarabatuka minhu? Apa kedekatan hubungan kekerabatanmu terhadap dia? Qultu huwa ibnu ammi. Dia adalah sepupuku. Nah, Qala Abu Sufyan walam yakun firrakbi min bani Abdi Manaf ghairi. Dan kata Abu Sufyan tidak ada dalam rombongan itu yang berasal dari keturunan Abdu Manaf kecuali aku. Ya. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa dia adalah Abu Sufyan, Sahar bin Harb, bin Umayyah, bin Abdi Syamsh, bin Abdi Manaf. Ya, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Sehingga Abdu Manaf adalah ayah keempat daripada Nabi alaihi salatu wasallam, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdu Manaf. Ya, sehingga sama juga dengan siapa urutan nasabnya uh, Abu Sufyan Sahar bin Sahar bin Harb. sehingga ayahnya Harb bin Umayyah Abdul Syamsh Abdul Manaf. Ya. Sehingga Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf itu adalah sepupu daripada Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ya. Demikian. Nah, Kenapa Herakl meminta yang terdekat nasabnya? Karena orang yang paling dekat nasabnya itu diharapkan yang paling ngerti tentang kondisi orang tersebut. Yang kedua, orang yang paling dekat nasabnya lebih aman dari sikap mencela. Ya. Beda dengan orang yang jauh nasabnya itu lebih besar kemungkinan untuk mencelahnya, untuk mencela. Adapun kalau orang lebih dekat nasabnya, maka kemungkinan untuk mencela lebih kecil. Nah. Demikian. Ya, siapa di antara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan orang ini yang mengaku sebagai nabi, yang mengaku sebagai nabi. Kemudian uh, dia setelah Abu Sufyan menjawab bahwa dirinya lah yang paling dekat nasabnya, lalu Eh, Herakl memerintahkan untuk didekatkan dan memposisikan para teman-temannya di belakangnya. Supaya apa? Tidak malu kalau dia mendustakan. Kalau ternyata Abu Sufyan ngomong dusta, maka teman-temannya dengan karena dia posisi di belakang dan tidak terlihat oleh Abu Sufyan, maka teman-temannya tidak malu kalau dia mendustakannya. In kadab in ya, in Demikian periwayatannya. Kalau dia mendustakanku, <clears throat> fakadzibuhu maka in bani kalau dia berdusta berdusta padaku begitu artinya kalau dia berdusta padaku fakadzibuhu maka dustakan dia demikian Herakl berbicara kepada teman-temannya kadzabani bitakhfifidz dzal dengan takhfif pada huruf dzalnya tanpa tasdid. Ya. Apa mak artinya? in nakala ilayyal kadhib. Kalau dia menukilkan padaku kedustaan, Yani menjawab dengan dusta, menjawab dengan bohong. Ya. Kemudian di situ fawallahi laulal haya min ayyathiru alayya kadhiban kadhibtu anhu. Nah, nah beginian Demikian Ibnu Ibn Hajar mengingatkan sakata lafdu qala. Sehingga mestinya setelah ini fa in kadzabani fakadzibuhu. Qala yakni qala Abu Sufyan fa wallahi. Namun gugur pad uh, eh, lafat qala dari, dari periwayatan karimah wa bil waqt. Sehingga pada riwayat Sahih Bukhari riwayat karimah dan abil waqt itu hilang padanya kata-kata qala, gugur. Karimah di sini adalah seorang wanita besar, alimah, seorang wanita yang ulama, ya, al-musnidah, perawi sahih Bukhari. Dia adalah al-musnidah al-alimah ummul kiram Karimah bintu Ahmad bin Muhammad bin Hatim al-Marwaziyah. Wafat pada tahun 463. Beliau meriwayatkan Sahih Al-Bukhari dari Al dari Al-Kushmihani dari Al-Firabri dari Al-Bukhari. Ya. Ini salah seorang wanita besar yang turut meriwayatkan Sahih Al-Bukhari dan sangat perhatian terhadap Sahih Al-Bukhari sampai-sampai beliau menjadikan umurnya untuk itu beliau tinggal di Masjidil Haram untuk meriwayatkan Sahih Bukhari kepada para muhadisin, Ya, sehingga beliau sampai beliau di sampai akhir hayatnya tidak menikah. Karena beliau curahkan semua waktu, tenaga dan pikirannya untuk meriwayatkan Sahih Bukhari. Adapun Abdul Waqid, beliau adalah Al-Imam Az-Zahid Syekhul Islam Abdul Waqid Abdul Awal bin Isa az sidzi yang wafat pada tahun 553 Hijriah. Nah, sehingga ya ikhwah Al-Hafidh Ibnu Hajar mengingatkan di sini pada periwayatan dua ulama ini, dua muhaddis ini yang meriwayatkan Sahih Bukhari itu tidak ada qala. mestinya fa in fa kadzabani fakadzibuhu. Nah, mestinya setelah ini ada qala. Ya, namun pada periwayatan ini tidak ada. Langsung fa wallahi, mestinya ada qala yang qala itu ucapannya Abu Sufyan. Aba Abu Sufyan mengatakan fa wallahi laulal haya min ayyathiru au ayya suru ya la kadhib tu alaihi demi Allah kalau seandainya bukan karena aku malu untuk mereka menukil dariku kebohongan niscaya aku akan berbohong alaihi pada riwayat al-asili anhu anhu la tu alaihi la tu anhu yakni an akhbar bihalihi bi akbar an halihi nah Ya, sehingga ada sedikit perbedaan, perbedaan-perbedaan pada Al-Asili. Siapa Al-Asili? Sudah kita sebutkan namanya tadi, yaitu Abu Muhammad Abdullah bin Ibrahim Al-Asili, wafat 392 Hijriyah. Nah, ayat siru, sebutkan di sini, itu ada ayat suru dan ayat siru secara bahasa. Ya. Demikian kata An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya. Ya, boleh ayat suru, boleh ayat siru. Nah. Yang itu artinya adalah yahku anhu wa yatahaddasu bihi fa'aabu bihi. Meriwayatkan nah, nukil dan menyampaikan serta mencelanya. Ya, ini seperti yang diucapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Hafidh Ibnu Hajar tadi secara singkat, ayat suru ayang kulu ya, menukil dariku yakni uh, eh, Abu Sufyan tidak mau beliau malu ya kalau seandainya bukan masalah sekarang berdusta bisa berdusta kesempatan berdusta tapi teman-temannya ini kelak akan menukil dari dia ketika sampai di negerinya atau sampai di Mekah nanti pulang mereka bakal menukil cerita penukilannya berarti apa bahwa Abu Sufyan ber, menjawab begini-begini yang itu bohong. Ya. Nah beliau malu yang seperti ini, beliau nggak mau. Ya. Makanya beliau katakan tadi apa? Kalau bukan karena malu dari mereka bakal menukil dariku berdusta, niscaya aku akan berbohong terhadap Nabi tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wa fihi dalil ala annahum kanu yastakbihunal kadhib. Di sini dapat dalil bahwa dulu mereka itu memang apa? kedustaan itu adalah sesuatu yang buruk di tengah-tengah mereka. Kenapa? Ima mereka mengambil dari syariat sebelumnya atau dari uruf. Ya, dari uruf. Dan sangat disesalkan bahwa sekarang ini uh, banyak dari yang mereka muslimin namun tidak berhati-hati dari dusta, gampang berdusta. Padahal ini lihatlah orang kafir Quraisy kala itu tidak pantang berdusta. Mereka pantang bohong. Tapi sangat disesalkan eh, banyak yang mengaku muslimin namun mereka bukan hanya mengaku memang mereka muslimin namun mereka apa mudah atau gampang berdusta masalah ini insya Allah sesuatu yang sangat penting namun karena waktu yang habis kita akan sampaikan jelaskan masalah dusta ini di pertemuan yang akan datang bismillahi taala wasallallahu wabarakatuh. ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin